paksa harta orang, ada yang dengan hak, ada yang dengan tidak hak. Ada beberapa tempat di dalam atau beberapa kondisi dalam syariat kita diatur bahwa terkadang seseorang pemimpin boleh mengambil paksa harta seseorang muslim. Di antaranya di saat seorang muslim kaya punya harta menolak untuk membayar hutang. Maka orang yang memberikan hutang memberikan pinjaman, dia berhak mengadu kepada wali, kepada pemimpin. Lalu wali berhak untuk mengambil paksa harta dari orang ini. Begitu juga di saat seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuatu lalu dia tidak bayar, pemimpin berhak paksa mengambil dari orang ini. Dan yang seperti ini tidak masuk ke dalam makna hadis orang yang ingin mengambil harta karena Imam Muslim menggarisbawahi bahwa mengambil harta di sini adalah mengambil harta dengan tanpa hak tanpa ada wewenang untuknya untuk mengambil hartanya mengambil dengan zolim merampas menodong mencuri nah, kalau mencuri diam-diam mah kalau mencuri diam-diam ya kecuali kalau ketahuan terpaksa dia melawan ya kita jalankan Nah orang yang seperti ini boleh ditumpahkan darahnya. Ini diantara bab pengecualian pengharaman darah muslim. Kita tahu bahwa darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Haram untuk ditumpahkan. Akan tetapi ada beberapa tempat darah seorang muslim boleh untuk ditumpahkan di saat dia murtad ya, di saat dia berzina sementara dia sudah memiliki istri di saat dia membunuh orang lain di saat seperti ini di saat dia berzina dengan muhrimnya dengan wanita mahramnya di saat dia berzina dengan sesama lelaki liwat ini tempat-tempat yang menghalalkan ditumpahkan darah seorang muslim ya di antaranya adalah di saat ini, di saat ada orang yang berkeinginan untuk mengambil paksa harta seseorang, orang itu pada saat itu darahnya menjadi halal. Darahnya menjadi halal. Wa in kutila kana finnar, seandainya dia terbunuh, tempatnya di neraka. Wa anna man kutila duna malihi fawa syahid dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia adalah seorang syahid. Kita lihat hadis Rasulullah SAW yang telah kita baca tadi Qala ja'a rajulun ila Rasulullah SAW Abu Hurairah berkata Datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW dan bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ara'aita in ja'a rajulun yuridu Akhdamali, mali Bagaimana pendapat engkau seandainya ada seseorang yang ingin mengambil hartaku Mengambil harta dengan paksa Dan tanpa hak Sebagaimana yang telah digarisbawahi tadi Di judul bab oleh Imam Muslim Seandainya ada orang yang mengambil hartaku tanpa hak karena dalam beberapa posisi boleh mengambil paksa harta seseorang seandainya itu ada hak dan itu yang berhak melakukannya adalah para wali para pemimpin karena pemimpin dinobatkan sebagai pemimpin untuk menyelesaikan kezoliman di antara sesama manusia ya jadi di sini pertanyaannya harus digarisbawahi seorang yang ingin mengambil hartaku dengan paksa tanpa hak qala fala tu'tihi malak jangan engkau berikan hartamu kepadanya jangan engkau biarkan ia mengambil hartamu. Ikhwani fidin rahimakumullah, Islam mengajarkan keberanian kepada umatnya. Di dalam hal ini kita dituntut untuk berani karena biasanya orang yang akan mengambil paksa harta kita itu mengambil paksa dengan kekuatan secara umum. Lazimnya orang mengambil paksa harta kita itu mengambil paksa dengan kekuatan. Maka Rasulullah memberikan ajarannya, kita harus kuat, jangan berikan hartanya. Dan ini butuh keberanian. Islam mengajarkan umatnya untuk berani. Rasulullah adalah manusia yang paling berani. Di antara sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas dalam kitab sifat Nabi, sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya syajah, keberanian. Kota Madinah di saat ada sesuatu yang gemuruh atau apa di malam hari di malam hari tentu biasanya malam itu identik dengan gelap ya apalagi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam selalu sahabat menemukan Rasulullah yang pertama kali ada di tempat itu ini menunjukkan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kocar kacir di dalam pertempuran, Rasulullah di bagian terdepan. Di perang Hunain jelas sekali ketika para sahabat diserang dari berbagai arah dari atas dengan bebatuan dengan panah, kocar kacir lari, Rasulullah maju ke depan. Rasulullah mengatakan fala tu'tihi malak. Jangan engkau berikan hartamu kepadanya. Jangan biarkan dia mengambil hartamu. Di sini di samping kita diajarkan untuk berani oleh agama kita kita juga diajarkan untuk menjaga kewibawaan dan iz kemuliaan diri sehingga kita tidak diperlakukan secara semena-mena oleh orang-orang yang ingin menzalimi kita Dan ini harus kita tegakkan. Ya, Islam mengajarkan ini kepada kita, kita diajarkan menegakkan kehormatan diri kita, tidak gampang seorang muslim itu dihinakan oleh orang lain, tidak gampang dia itu dihujat, dicica, dicela. Muslim mempunyai kehormatan diri. Dan kita dituntut seperti hal seperti ini dituntut untuk menjaga kehormatan kita. Ya, dan ini butuh keberanian seperti yang kita katakan tadi. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di dalam berhadapan dengan para pemimpin, ini saya agak melenceng sedikit. Ketika seorang pemimpin menzolimi kita dengan mengambil harta kita, Islam malah mengajarkan sabar. Ingat, ketika ada pengambilan harta dari pemimpin secara paksa, Islam bukan mengajarkan lawan pemimpin tidak tapi Islam mengajarkan kepada umatnya sabar timbul sebuah pertanyaan kenapa ketika ada orang lain yang bukan pemimpin mengambil paksa harta kita kita disuruh melawan, disuruh berani, disuruh berhadapan, walaupun akhirnya terbunuh atau membunuh. Dan kenapa ketika pemimpin yang mengambil harta kita disuruh kita untuk bersabar dalam hadis. Nanti kalau kita lewatkan kitab kita Imam Muslim dalam bab imarah kepemimpinan, Rasulullah akan mengatakan, kamu harus sabar kepada pemimpin wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun ia pukul punggungmu, walaupun ia ambil hartamu, kamu harus sabar dengan dia. Sam'an wa ta'ah. Kamu harus taati, kamu harus isma' wati', kamu harus dengar kata-katanya, kamu harus taati. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun dia pukul punggungmu walaupun dia ambil hartamu. Karena Islam selalu mengajarkan kemaslahatan. Dan dalam agama kita seluruh syariat yang turun kepada umat Nabi Muhammad akan mendahulukan maslahat yang lebih besar dibanding maslahat yang lebih kecil. Ketika perorangan yang mencoba, ketika maling yang mencoba merampas, ketika perampok yang mencoba merampas, di sini kemaslahatannya kita harus bela mati-matian harta kita. Karena di sini adalah kehormatan kita. Allah jani Allah ini berhadapan. arai araita in lani bagaimana kalau dia membunuhku? Kalau anta syahid. Engkau syahid. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, seandainya kita berhadapan dan kita tidak tidak meminta itu, tapi lauqad darallah yakni Allah mentakdirkan kita berhadapan dengan garong-garong preman-preman pasar yang ingin mengambil harta kita, ingatlah Rasulullah menjanjikan syahid untuk orang-orang yang terbunuh untuk mempertahankan hartanya. Ya. Seorang muslim yang mempertahankan kehormatannya, hartanya ingin dirampas, Rasulullah menjanjikan syahid. Syahid terbagi dua. Syahid dunia dan akhirat dan syahid di akhirat saja. Dan ini termasuk syahid yang hanya di akhirat saja hukumnya berlaku. Karena syahid terbagi dua seperti yang kita katakan, ada yang syahid dunia dan akhirat. Dan ini adalah orang-orang yang meninggal di pertempuran, jihad visabilillah membela agamanya. Orang yang meninggal di medan perang, maka itu adalah syahid dunia dan akhirat. Di dunia dia tidak perlu dikafankan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, cukup dengan baju yang ada padanya, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan. Nah, langsung dikuburkan saja. Ini para syuhada yang gugur di medan jihad fisabilillah menegakkan agama Allah. Adapun syahid yang berikutnya adalah syahid dalam hal seperti ini ada beberapa posisi atau beberapa hal yang dikategorikan syahid tetapi hanya hukum syahid di akhirat tidak berlaku di dunia. Di dunia tetap dia dimuamalah sebagaimana jasad-jasad kaum muslimin yang lain. Wajib dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan sebagaimana biasa. Tetapi insya Allah di akhirat dia mendapat pahala pahala syahid. Walaupun kata para ulama, tentu pahalanya tidak sama dengan pahala orang yang yang pertama tadi yang meninggal di medan jihad. Karena jihad adalah bahagian yang paling tinggi dari agama kita Nah, bahagian yang paling tinggi dari agama kita adalah jihad. Rasulullah SAW mengatakan, wadir watu sana mihi al jihad fisabilillah. Jihad itu puncak yang paling tinggi dari agama kita jihad fisabilillah. Maka orang mujahid fisabilillah itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Tidak sama tentunya dengan ini, tetapi sudah ada syahid, gelar syahid. Sudah ada gelar syahid untuk orang-orang yang seperti ini. Khonifidun rahimakumullah. Syahid Kenapa dinamakan dia syahid? Ada beberapa hal. Ya, ulama memberikan keterangan kenapa orang dikatakan syahid. Syahid artinya orang yang telah disaksikan. Syahid itu artinya orang yang telah disaksikan. Sebagian mereka mengatakan disaksikan artinya telah disaksikan atau telah diberikan syahada, diberikan rekomendasi persaksian bahwa dia ini penduduk sorga Syahid artinya sini masyhud. Orang telah diberikan persaksian. Setelah diberikan persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi penghuni surga. Sebagian lain mengatakan syahid bukan artinya masyhud. Orang disaksikan karena syahid bisa saja bermakna maf'ul, tapi di sini bermakna fa'il sebagaimana isim fa'il, isim fa'il sebenarnya orang yang menyaksikan dikatakan syahid sebagai orang yang menyaksikan menyaksikan apa? Menyaksikan sorga sebelum mereka masuk ke dalam sorga. Karena kita tahu bahwa roh-roh orang yang mati syahid itu adalah burung-burung yang hijau yang berkeliaran di sorga Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya hari berbangkit. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyaksikan sorga sebelum mereka menempati sorga tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan roh orang-orang yang syahid adalah burung-burung hijau di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam ini penamaan mereka dinamakan syahid. Kenapa dinamakan syahid? Itu makna lugawinya. Qala ara'aita in qataltu? Bagaimana pendapat engkau wahai Rasul seandainya saya membunuh dia? Qala huwa finnar. Dia di di neraka. Huwa finnar Artinya dia di neraka artinya bukan artinya dia kekal di neraka tidak. Atau dia juga wajib masuk neraka juga tidak. Karena kita sudah tahu dari dahulu kita selalu bahas seluruh dosa selain syirik tidak mewajibkan orang masuk masuk neraka. Seluruh dosa selain syirik, seluruh dosa seorang muslim selain syirik tidak mewajibkan dia untuk masuk neraka. Allah bisa saja ampunkan Ya, kita selalu ulang-ulang firman Allah Ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, tapi Allah bisa mengampunkan yang selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Tapi makna hadis huwa finnar dia berhak untuk masuk neraka. Dia berhak untuk masuk neraka. Ada ancaman untuknya masuk neraka tapi bukan itu adalah kewajiban artinya wajib artinya orang yang terbunuh ketika hendak mencuri itu wajib dia masuk neraka belum belum tentu karena Allah bisa mengampuni dan itu akidah yang sudah mendasar dalam akidah ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya orang yang meninggal dengan membawa dosa selain dosa syirik dia masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa yang ia lakukan Ikhwani fiddin rahimakumullah Kita masuk bab berikutnya Istihqaqul wali al-ghashi Li ra'iyatihi an-nar Berhaknya seorang wali Yang menipu rakyatnya Untuk masuk neraka Berhaknya Seorang wali yang menipu rakyatnya untuk masuk neraka. Hadis dibawakan oleh Ma'qil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Ma'qil bin Yasar Al-Muzani. Suatu hari murid-murid Ma'qil bin Yasar Al-Muzani datang kepadanya di akhir daripada hayatnya. Di saat beliau sakit dalam sakit itu beliau meninggal dunia. Maradul maut. Penyakit yang berakhir dengan kematian. Beliau berkata, "Inni muhaddithuka haditsan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku akan memberimu hadis sebuah hadis yang saya pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lau alimtu anna li hayatan ma haddatsuka." Seandainya saya tahu bahwa saya masih memiliki kehidupan setelah ini Maka saya tidak akan berikan hadis ini kepadamu Ini sami'tu Rasulullah SAW yakul Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW yakul bersabda Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan Tidak ada seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala mengamanahkan kepadanya rakyat mengembankan kepadanya untuk memimpin rakyat memimpin masyarakat yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi kalau dia wafat di saat dia wafat tersebut dia me mencurangi atau menipu rakyatnya illa harramallahu alaihi jannah maka Allah akan haramkan untuknya surga. Ancaman kepada saudara-saudara muslim yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat. Kalau seandainya kepemimpinan tersebut dia gunakan untuk menipu rakyatnya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, orang-orang yang beriman dari dahulu sampai sekarang itu selalu berusaha untuk jauh daripada kepemimpinan. Terhitung Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in mereka adalah orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya secara pribadi mereka tidak menginginkan memimpin rakyat. Kita ulangi sebuah sejarah secara ringkas penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW wafat Para sahabat dari kalangan Ansar berkumpul di Satifah Bani Sa'idah berjarak lebih kurang setengah kilo dari Masjid Nabawi. Untuk membicarakan siapa yang akan memimpin rakyat ini setelah Rasulullah SAW tiada. Kemudian datang para sahabat dari kalangan muhajirin ke tempat itu, diantaranya Abu Bakar dan Umar dan beberapa sahabat yang lain menyampaikan sebuah hadis bahwa pemimpin khilafah itu dari Quraisy. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang menerangkan bahwasannya pemimpin itu dari Quraisy. Maka Ansor pun menyerahkan kepemimpinan kepada Quraisy. Silakan pilih kepemimpinan. Menunjukkan bahwa Ansor radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak artinya tidak tidak mati-matian ingin menjadi menjadi pemimpin. Ketika sudah dibacakan hadis bahwa kepemimpinan itu dari Quraisy, mereka serahkan. Pada saat itu Abu Bakar yang sudah merasa dirinya akan ditunjuk langsung menunjuk Umar. Langsung menunjuk Umar radhiyallahu taala Kalau begitu, kalau kepemimpinan di tangan Quraisy maka Umar yang berhak menjadi pemimpin kata Abu Bakar. Umar berkata, "Saya tidak akan menganjuri pemimpin yang di dalamnya ada Abu Bakar." Karena di zaman Rasulullah hidup dan di zaman para sahabat hidup semua mereka tahu bahwa yang afdol setelah Rasulullah adalah Abu Bakar setelah itu kemudian Umar kemudian Uthman kemudian Ali mereka tahu itu maka Abu Bakar yang sudah merasa bahwa dia akan ditunjuk langsung menunjuk Umar ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak menginginkan kepemimpinan sebenarnya mereka tahu bahwa ancaman ketika kita tidak amanah di dalam menjalankan kepemimpinan luar biasa setelah dibalikan oleh Umar, saya tidak akan memimpin suatu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar. Umar mengatakan, "Anta kau iwa ana dha'if." Engkau kuat wahai Umar, sementara saya lemah. Kepemimpinan membutuhkan kekuatan. Orang lemah payah disuruh untuk menjadi pemimpin kelemahan. Ya, Abu Bakar bukan lemah, Abu Bakar kuat. Tetapi masyur di kalangan para sahabat bahwa Umar jauh lebih kuat, lebih wibawa, lebih dibanding Abu Bakar. Kamu lebih kuat wahai Umar. Umar mengatakan, kekuatan saya saya berikan sepenuhnya kepadamu. Abu Bakar tidak bisa mengelak. Akhirnya dibayat oleh para sahabat. Dan Umar juga berkata, saya tidak ingin ada seorang pun dari Bani Adi yang menjadi khalifah setelah saya. Oleh karena itu, di akhir hayat beliau, ketika ada sahabat yang mengusulkan anaknya Abdullah bin Umar dicalonkan menjadi pemimpin beliau tolak mati-matian karena Umar sudah mencanangkan saya tidak ingin ada seorang pun dari Bani Adi yang mengemban amanah ini selain saya di dalam sebuah hadis Abdurrahman ibn As-Samit radhiyallahu taala anhu Rasulullah mengatakan Ya Abdurrahman Wahai Abdurrahman La tas'alil imarah Jangan engkau minta untuk menjadi pemimpin Jangan engkau minta-minta kepemimpinan Agama kita Menyuruh kita untuk tidak meminta-minta untuk menjadi pemimpin Fa ka in u'tita an mas'alatin ukilta ilayha Seandainya kamu mendapatkan kepemimpinan itu karena permintaanmu, kamu minta kepemimpinan itu, kamu berusaha menjadi pemimpin, kamu dapatkan, maka kepemimpinan itu diserahkan kepadamu. Artinya kamu tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ukil ta ilaiha. Kepemimpinan diserahkan kepadamu, tinggal kamu mengontrol tidak turun anugerah Allah berupa inayah dan pertolongannya. Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin seandainya kamu diberikan kepemimpinan tanpa kepemimpinan itu kamu minta wa in ta'alaiha kamu akan ditolong untuk menjalankan kepemimpinan tersebut. Maka hadis ini ikhwan fiddin rahimakumullah memberikan kita sebuah gambaran bahwa Islam tidak pernah menuntun dan menyuruh kita berebut kekuasaan, meminta untuk menjadi pemimpin. Subhanallah. Karena berat tanggung jawab yang akan dipikul dan ancaman bagi orang-orang yang gemilau dengan harta kemudian lupa menjalankan amanah yang telah Allah berikan untuk memimpin umat dengan ancaman untuk neraka seperti yang ada dalam hadis yang kita bawakan ini dan juga perintah Rasulullah SAW untuk tidak meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Maka hadis yang kita bacakan di atas telah memberikan kita sebuah gambaran jelas seperti apa sekarang negara Islam kita di Indonesia ini. Di saat Rasulullah melarang umatnya berlomba-lomba untuk mendapatkan kepemimpinan, apa yang terjadi? Di situ juga semakin jelas bagi kita bahwa yang komitmen di atas sunnah Rasulullah semakin sedikit di akhir zaman. Bukan berarti orang muslim tidak boleh memimpin, boleh, tapi dia tidak boleh meminta-minta. Tidak boleh ada upaya dari dia untuk memimpin. Maka slogan-slogan yang dibawakan untuk mengganti pemimpin, memilih dia menjadi pemimpin, ini bukan slogan-slogan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan berseberangan secara jelas berseberangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau itu terjadi maka Allah tidak menurunkan inayahnya untuk menjalankan kepemimpinan yang telah ia pikul dengan permintaan dia sendiri. Sungguh pun begitu, para ulama memberikan keterangan di dalam hadis tersebut bahwa bukan berarti ketika Allah tidak menurunkan inayahnya, artinya orang itu pasti menjadi orang yang tidak adil, bukan juga. Tetapi diserahkan kepada dia, dia yang akan mengontrol lagi. Inayah dari Allah tidak turun. Kalau dia bisa mengontrol dirinya berbuat adil, maka dia bisa berbuat adil menjadi seorang pemimpin yang adil. Tetapi ini sudah merupakan sebuah ancaman ketika inayah Allah tidak turun, seorang hamba adalah seorang hamba yang lemah. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang meminta untuk menjadi pemimpin, orang yang meminta untuk jadi pemimpin tidak pernah berlaku adil, bukan bukan suatu keharusan. Dalam hadis berikutnya masih dalam bab yang sama Rasulullah SAW mengatakan ma min amirin yali amral muslimin tidak ada seorang amir pemimpin yang menyandang urusan kaum muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah kemudian dia tidak bersungguh-sungguh di dalam menjalankan kepemimpinannya tidak memberikan nasihat kepada umatnya tidak memberikan pembenahan-pembenahan kepada umatnya tidak menolong yang terzolimi malah mendukung orang-orang berbuat zalim maka lam yadkhul ma'ahumul jannah pemimpin tersebut tidak akan masuk surga bersama mereka Kembali kita bawakan kepada akidah kaum muslimin, akidah sunnah wal Jamaah, tidak masuk surga di sini bukan tidak masuk surga selama-lamanya. Ya, karena ini adalah kezaliman dan kezaliman bukanlah kesyirikan. Tetapi lam yadkhulul jannah yaitu tidak masuk surga di saat orang-orang yang awal masuk surga dia tidak masuk bersama orang-orang yang awal masuk surga. Sebagaimana yang sering kita bawakan di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang pengharaman surga terhadap sebuah maksiat di bawah dosa dosa syirik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian materi kita pada malam ini. Dua bab berbicara tentang kepemimpinan dan tentang syahidnya atau bolehnya orang yang membela hartanya dan perintah untuk membela kehormatan, membela harta seorang muslim. Semoga materi yang bisa kita bawakan pada kesempatan kali ini memberikan kita ilmu dan memberikan kita keberanian karena Islam tidak ingin umatnya adalah umat yang tidak berani. Seluruh peperangan jihad membutuhkan keberanian dan kaum muslimin selalu dalam peperangan berada di biasanya kalau orang datang ke rumah biasa nih biasanya ya itu kalau dia tahu ada orang yang jaga dia pasti lari ya kan kalau ada orang yang dia tahu ada orang yang bangun segala macam dia pasti lari kecuali dalam keadaan terdesak kecuali dalam keadaan terdesak dia baru akan akan melawan itu biasanya yang lumrah terjadi nah Islam tidak mau umatnya penakut ada maling jelas ada maling dia ngumpet di kamar pura-pura tidur begitu ya tidak Islam mengajarkan kita ya insya Allah Allah akan menentukan yang terbaik dan memilih yang terbaik untuk umatnya lalu kalau kita diperintahkan untuk menjaga harta orang lain maka kita juga diperintahkan untuk menjaga yang namanya menjaga ya menjaga walaupun kita terbunuh untuk menjaga menjalankan tugas dan kewajiban kita menjaga harta orang lain insya Allah juga merupakan sebuah hal yang terpuji dalam agama kita menjalankan tugas kita kewajiban kita melaksanakan hal yang sudah diembankan di dalam kewajiban kita. Allah taala. Tetapi apakah dia dapat pahala syahid atau tidak begitu ya pertanyaannya? Allah taala Ya. Pemimpin seperti apa yang harus kita taati? Pemimpin yang memang menjadi pemimpin kita, yang memimpin rakyat ini. Dan itu jelas Ketika kita tanya siapa pemimpin kita, semua orang akan menjawab itu dia pemimpin kita. Dan setiap negeri biasanya jarang negeri itu yang tidak punya pemimpin. Dan bisa dikatakan tidak ada ya sebuah negeri yang tidak mempunyai pemimpin. Ini itu pemimpinnya, ini itu pemimpinnya. Seperti sekarang pemimpin kita adalah Bapak Presiden. Kemudian di Malaysia Bapak ini, kemudian di mana Bapak itu. Segala macam dewan-dewan terhormat. Pemimpin itu semuanya diperintahkan oleh agama kita untuk kita taati. Kita ikuti perintahnya dengan syarat dia tidak memerintahkan kita sesuatu yang haram. Walaupun dia zalim, walaupun dia taat, tidak hitung. Yang jelas kalau dia sudah perintahkan dan itu bukan sesuatu yang haram, kita diperintahkan untuk taat. Kita diwajibkan untuk mentaati mereka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hikmahnya adalah menjaga kewibawaan pemimpin. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah pemimpin disuruh menjaga kewibawaan. Apakah menjaga kewibawaan itu dengan mengambil harta rakyat? Tidak sama sekali. Jadi kita tidak mengatakan halal seorang pemimpin mengambil harta rakyat, tidak. Tetapi kita menganjurkan kepada masyarakat yang terzolimi untuk tidak berontak. tapi harus dihadapi dengan dengan sabar. Islam mengajarkan ketika kita terzolimi dan yang menzolimi adalah pihak pemerintahan, pihak pemimpin, kita tidak diperintahkan untuk melawan, tapi malah diperintahkan untuk bersabar jadi saya bukan berarti mengizinkan kepada pemimpin untuk Islam bukan berarti mengizinkan kepada pemimpin untuk berbuat zalim, tidak. Atau mempertahankan wibawanya supaya dianggap orang hebat, maka dia semena-mena kepada rakyat supaya ditakuti, tidak seperti itu. Bahkan haram hukumnya. Seperti yang hadis yang kita bacakan yang kedua, bahwa orang yang tidak berlaku adil, orang yang berkhianat kepada rakyatnya itu haram dan dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya bahas adalah kita ketika itu menimpa kita yang diperintahkan oleh agama kita adalah bersabar. Jadi timbul keseimbangan. Sang pemimpin tidak boleh berlaku aniaya kepada rakyatnya, harus berbuat adil. Sang rakyat harus patuh dan taat ketika dia terzolimi dunianya, dia harus bersabar supaya tercipta keseimbangan dunia ini. Jadi pembahasannya di situ, bukan berarti Islam mengatakan boleh pemimpin semena-mena. Tidak, Islam mengharamkan seperti hadis yang kita baca tadi. Jadi pemimpin diharamkan berlaku tidak adil dan umat diharamkan untuk memberontak sehingga terjadilah kepemimpinan yang yang langgeng bisa menjaga rakyat mengayomi rakyat yang orang-orang yang terzolimi dan yang lainnya Allah taala kan kita satu kepemimpin itu bukan pemimpin ya pemimpin di sini adalah pemimpin rakyat yang sah yang resmi jadi jadi yang bergerak dalam organisasi Muhammadiyah itu bukan pemimpin artinya pemimpin kita adalah pemerintah kita pemerintah ya pemerintah kita yang kita ikuti jadi yang mimpin kita adalah adalah yang, jadi kalau itu kalau Muhammadiyah punya pemimpin lagi nanti NU punya pemimpin lagi nanti siapa lagi punya pemimpin lagi nanti kelompok mana punya pemimpin lagi bukan pemimpin itu yang dimaksud tapi pemimpin rakyat yang sah yang diakui secara nurf secara secara secara apa hukum duniawi sekarang adalah presiden Bapak SBY dan pemerintah yang berkuasa Kemudian di mana lagi raja apa di Saudi misalnya Raja Abdullah sekarang. Dialah pemimpin rakyat. Kata-kata dia yang yang harus ditaati dan di dan dipatuhi. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang tadi itu bukan pemimpin itu pemimpin organisasi bukan pemimpin rakyat. Allah alam. Datang menyerang. Dai. kalau datang menyerang daerah kita, daerah kita daerah muslim, kita wajib mempertahankan. Itu bukan pemimpin namanya. Itu penjajah lain lagi beritanya. Bukan, bukan. Itu penjajah. Lain lagi. Lain pemimpin, lain penjajah. Lain pemimpin, lain lain penjajah. Itu sudah penjajah. Kalau penjajah adalah musuh ketika menyerang sebuah negeri muslim, kaum muslim wajib berkewajiban fardhu jihad jatuhnya fardhu untuk membela. Ya karena mereka akan merampas rakyat, merampas harta kekuasaan rakyat, merampas segala-galanya dan mungkin menyeret umat ke dalam kekafiran. Maka di sini Hukumnya jatuh kepada fardu ain kita untuk melawan, lain lagi pembahasannya. Itu bukan pemimpin tapi orang yang menjajah, musuh datang menyerang begitu ceritanya. Babnya sudah berbeda itu. Iya. Dengan cara ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya orang sampai kepada puncak pimpinan tapi dengan kudeta? Dia buat sebuah kekuatan baru, dia tumbangkan pemerintah yang sudah sah, lalu dia memimpin. Orang yang seperti itu juga wajib untuk ditaati dan dipatuhi. Wajib. Tapi dengan syarat tadi, garis bawahnya. Bahwa selagi dia memerintahkan yang tidak haram. Kalau dia sudah memerintahkan yang haram, kita tidak wajib patuh dan taat. Ya siapapun yang kita bawakan perintah untuk taat tadi diterangkan oleh para ulama walaupun dia sampai kepada pucuk pemimpinannya dengan sebuah kekuatan. Dia buat sebuah kekuatan, dia berhasil sampai kepada pucuk pimpinan, tetap dia adalah pemimpin kita. Walaupun jadi bukan harus dari jalan yang sah saja. Ya, bukan harus, harus dari jalan yang sah. Pokoknya siapa yang sampai kepada pucuk pimpinan, kita wajib taat kepadanya. Walaupun dia datang sampai kepada pucuk pimpinan bukan dengan cara yang yang sah. Kalau kita lihat secara jelas, sekarang ini pemimpin kita bisa saja kita nyatakan tidak sah. Kalau harus dinilai dengan cara sampai dia kepada pucuk pimpinan karena Islam tidak pernah mengajarkan cara kepemimpinan seperti ini. Kan begitu. Tapi tidak seperti Islam tidak membahas dia sampai kepada pucuk pimpinan sah atau tidak sah. Bagaimananya dia sampai kepada pucuk pimpinan tidak dibahas. Ya, tidak dibahas artinya tidak dijadi oh yang sah saja yang wajib ditaati, yang tidak sah tidak wajib ditaati, tidak seperti itu. Dan ini juga argumen orang-orang yang hizbiyin yang berusaha untuk memberontak pemerintah dia mengatakan bahwa oh, pemerintah ini nggak sah. Orang pemerintah yang sah ketika rakyat yang membayatnya. Kalau yang seperti ini tidak segala macam dengan kecurangan dan segala macam. Memang kita wajib baiat kepada pemimpin, wajib kita taat kepada pemimpin, tapi pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Omar, seperti Utsman, seperti Ali itu yang wajib. Yang pemimpin seperti ini tidak wajib ditaati. Ini juga argumen-argumen syaitan yang harus kita kita sadari bahwa ini tidak benar. Ya, ada juga orang yang berbuat berkatakan seperti itu. Memang wajib taat kepada pemimpin, tapi pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Omar, Utsman dan Ali kalau begitu kapan kita akan taat kepada pemimpin? Siapa yang akan bisa menjadi seperti oleh Ibu Megawati? Agama kita telah memberikan pembolehan kita untuk melakukan itu, membela diri. Pasal nanti dengan berhadapan dengan hukum dunia itu serahkan kepada kita. Jadi kalau memang ya kan dikembalikan kepada diri kita. Hukumnya tidak wajib. Kalau kita mau membela diri, bela diri. Islam membolehkan. Kalau kita mau mungkin artinya ambil jalan aman dan segala macam juga Islam tidak melarang. Di abdolnya bagaimana? Serahkan kepada kita. Islam sudah memberikan pembolehan untuk hal yang seperti itu. Kembalikan kepada kita. Apakah kalau seandainya maling di rumah kita terbunuh, kita juga dituntut? Tapi kalau buktinya rumah kita sudah dibongkar, dia masuk ya yang jelas agama kita telah memberikan pemboleh untuk kita itu untuk kita membela diri walaupun membunuh atau terbunuh berharga menjaga nyawa sang anak lebih berharga daripada menjaga harta Allah alam kalau sudah dipegang anak kita pisau sudah di di leher anak kita itu di sini berhadapan dua masalah, menjaga harta kita kah atau menjaga nyawa anak. Ya, itu kan ketika kasus itu terjadi kepada ya katakan di rumah misalnya anak kita ada begitu. Tapi kan tidak semua kasus seperti itu. Ada kita dat jalan biasanya orang-orang yang seperti ini kan jalan sendirian misalnya kan. Tempat yang gelap apa segala macam didatangi oleh Nah, ini seperti itu. Jadi di situ timbul maslahat menjaga nyawa anak atau menjaga harta gitu. Allah alam menjaga nyawa lebih berharga dibanding menjaga menjaga harta. Al fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudhahun hari Idul Fitri ketika manusia berbuka dan hari Adha ketika manusia menyembelih. Dan ini diserahkan kepada manusianya. Dan masing-masing negeri ada hilal masing-masing. Dunia ini tidak dalam satu hilal. Dan ini pendapat yang paling kuat dari seluruh pendapat para ulama dalam masalah berbedanya hari. Bisa saja hari di sana seorang sudah berbuka, hari di sini orang belum berbuka. Itu bisa terjadi karena pergeseran matahari dan bulan, terbit dan tenggelamnya bulan tidak harus sama dalam setiap negeri. Setiap negeri itu berbeda. Nah, dalam kaitan ini, tugas untuk menentukan keluar atau tidak keluarnya Ramadan tugas pemimpin. Bukan tugas rakyat. Oleh karena itu Nabi mengikatkan kepada manusia. Dan manusia di sini pemimpin yang menguasai, pemimpin yang memberikan keputusan. Ada hadis hadis ini yang dijadikan oleh patokan oleh para ulama bahwa itu diserahkan kepada pemimpin. Al-fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudahun. Hari Idul Fitri ketika manusia berbuka. Hari adha ketika manusia menyembelih binatang sembelihan. Nah, manusia ini siapa? Ya manusia rakyat. Siapa yang menentukan rakyat? Pemimpin. Oleh karena itu zaman Rasulullah SAW ketika ada orang yang melihat hilal, dia harus melapor kepada pemimpinnya dan pemimpin yang memberikan keputusan. Gitu juga ketika di negara-negara Islam sekarang, ketika rakyat melihat hilal, ya hilal, lapor kepada pemimpin, lapor kepada mahkamah. Mahkamah akan menyuruh kita bersumpah telah melihat hilal dengan benar, apalagi kalau yang datang itu satu atau dua orang atau lebih gitu. Lalu mahkamah akan laporkan kepada pemimpin, pemimpin suarakan kepada rakyat hilal sudah muncul, kita wajib berpuasa, kita wajib berbuka gitu. Jadi kalau salah tanggung jawab pemimpin di depan Allah Subhanahu wa taala karena dia membuat keputusan. Dia akan membuat keputusan Allah taala. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan kita lihat negeri sana. Tidak. Islam mengajarkan kepada kita ruyat hilal. Islam mengajarkan kepada kita ruyat hilal. Patokan masuk atau keluar Ramadan itu bukan Saudinya. Jadi maka orang yang memberikan patokan masuk keluar Ramadan dengan Saudi, dia telah melanggar sunnah Rasulullah. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita keluar atau masuk Ramadan dengan melihat Saudi. Tapi dengan melihat hilal, malam itu lihat hilal. Tidak nampak hilal malam itu, Rasulullah sendiri yang mengajarkan akmilu iddata Syaban 30. Sempurnakan bilangan Syaban menjadi menjadi 30. Malam 30 kita lihat. Nampak enggak? Nampak hilal? Berarti besoknya adalah Ramadan kalau itu untuk masuk Ramadan. Ya untuk Syawalnya juga begitu. Malam 30, 29 malam 30 lihat hilal. Kalau hilal nampak besoknya berarti satu Syawal. Kalau tidak nampak hilal pada malam itu, Fa'inhum in humma kalian ditutupi oleh awan, gak kelihatan hilal. Faat akmilu datang salatin. Genapkan bilangan bilangan itu menjadi 30 bilangan Sya'ban. Walaupun humma alaikum ditutupi awan, tidak kelihatan. Boleh jadikan pada hari itu Syawal kan? Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kalau tidak kelihatan hilal malam itu, genapkan bilangan Ramadan jadi 30, menjadi 30. Genapkan bilangan Ramadan menjadi menjadi 30. 31-nya atau tanggal berikutnya baru baru Syawal begitu. Jadi salah memang ketika kita patokan kita sebuah negeri. Ya, Islam tidak mematokkan umatnya kepada sebuah negeri. Salah. Itu mukhalafah jadinya. Jadi kenapa harus harus Mekah gitu loh? Kenapa tidak tidak patok negeri lain gitu? <laughs> Nah, mungkin karena Mekah adalah jadi semuanya menjadi tidak tidak berdasarkan berdasarkan kepada dalil jadinya. Demikian pertemuan kita pada malam ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Taufiknya dan hidayahnya Selalu memimpin kita ke jalan yang hak Selalu mengajarkan kepada kita sunnah Rasulullah SAW Dan kita bisa diberikan taufik Untuk menjalankan sunnah tersebut Dan alangkah sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasul SAW Sebagaimana yang bisa kita, kita lihat dalam keterangan kita tentang taat kepada pemimpin dalam pertemuan kali ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang serius Mempelajari sunnah Rasul dan mengamalkannya Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin